Jadi orang berbuat syirik diharamkan baginya sorga. Haram. Dan tempat tinggalnya neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Karena itu, Ikhwanifiddin, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin, kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah ini, jangan kita rusak. Jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik. Kita harus melaksanakan konsekuensi ini dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kalimat ini mempunyai keutamaan yang besar. Makanya kita yakini dan kita camkan dan kita pelajari terus tentang tauhid agar kita betul-betul terjaga dengan kalimat ini dan kita bisa mengucapkannya ketika kita menjelang meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima tentang syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan ini panjang. Dari mulai halaman 211 sampai halaman 255. Saya akan simpulkan poin-poinnya dan saya akan jelaskan. yaitu tentang syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita sekarang masuk kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang apa hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umatnya? Yang pertama, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima, kita wajib berhukum dengannya. Wajib berhukum kepadanya, kepada beliau. Yang keenam, kita wajib ittiba' Yang ketujuh, kita dianjurkan salawat kepada beliau. Yang kedelapan, kita menghormati istri-istri dan para sahabatnya, istri-istri beliau dan para sahabat beliau. Yang kesembilan, kita wajib menempatkan beliau pada tempatnya. Tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang ke-10, kita wajib membela sunnah-sunnahnya dan tidak boleh kita berbuat bid'ah. Ini sepuluh poin dari apa yang kita akan bahas ini dari syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jadi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain, ini ada 10 poin. Dari apa yang terdapat dalam buku ini, dari halaman 211 sampai halaman 255, dan saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain. Yang pertama, tentang syahadat Muhammad Rasulullah dan termasuk hak beliau yaitu kita wajib mencintai dan menghormati beliau sebab tidak kita dikatakan beriman seorang muslim tidak dikatakan beriman sampai mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tua, kepada istri, kepada anak dan kepada seluruh manusia. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ada juga lafaz yang lain min waladihi wa walidihi. Dari anaknya dan bapaknya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain yang ada di muka bumi ini. Wajib mencintai beliau. Jadi kalau kita mengajak umat ini mengikuti sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah. Dan ketika kita melarang orang berbuat bidah karena kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kita ingat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah dan ahlu sunnah salafiyin mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW yang sesuai dengan sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mentaati dan meladani beliau. Kita wajib taat dan ayat-ayat tentang taat puluhan ayat dalam Al-Quran. Wajib kita taat ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada amri dan antara kalian. Dan taat kepada Rasulullah merupakan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita juga wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan kepada hari akhirat dan dia banyak berzikir kepada Allah. Itu ayat terdapat dalam surah al Azab ayat 21. Kemudian jadi mentaati Rasulullah, mentaati Rasulullah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dan mutlak taat kepada beliau mutlak. Karena apa? Karena termasuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah termasuk taat kepada Allah. Dan umat Islam akan dijamin masuk sorga apabila mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi Sallallahu alaihi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Samina wa ata'na. Dan orang yang tidak taat kepada Rasulullah akibatnya fatal. Di zaman Nabi ada orang yang yang makan minum dengan tangan kiri kata Nabi, tangan kanan. Saya tidak bisa. Orang sekarang bilang kidal, kebot, nggak bisa. Kalau gitu kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu, nggak bisa kaku tangannya. Jadi akibatnya fatal bagi orang yang tidak taat Rasulullah akibatnya fatal. Begitu juga kejadian waktu perang Uhud. Kekalahan perang Uhud karena pasukan rumah bagian pemana, tidak taat kepada perintahnya Rasulullah untuk tetap di atas Bukit Uhud. Mereka turun sehingga kalah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk taat kepada Rasulullah ini wajib, mutlak. Tidak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah. Umat Islam diberikan kehinaan, dikuasai kehinaan. Karena apa? Karena mereka tidak tidak taat kepada Rasulullah. Wa ju'ila dhillatu was ala man khalafa amri. Kata Nabi dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kemudian yang ketiga, yang ketiga sebagai syahadat Muhammad Rasulullah ini konsekuensinya dan merupakan hak Nabi Muhammad membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Selama riwayatnya sahih, kita wajib benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita. Gak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Tidak boleh kita tolak dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh kita tolak dengan yang lainnya. Wajib kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Menjauhkan apa yang beliau larang. Jadi apa yang dilarang Rasulullah itu kita tinggalkan. Apa saja. Dan larangan yang paling besar, perhatikan, larangan yang paling besar ya, yang Rasulullah larang umatnya syirik. Perintah yang paling besar tauhid, larangan yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah. Makanya kita ingatkan terus umat ini jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang dilarang itu dijauhkan. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7 وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Allah berfirman, apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil. Yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksaannya. Allah sangat keras siksaannya. Makanya yang dilarang tinggalkan, semua yang dilarang. Apakah itu syirik? Kemudian khomer judi, perzinaan, durhaka berorang tua, semua yang dilarang itu tinggalkan. Dan banyak sekali larangan Rasulullah SAW yang harus kita jauhkan dan kita tinggalkan.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 Kita wajib untuk ittiba, mengikuti beliau Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah ikuti aku. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau umat Islam ini mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah ikuti ittiba. Kita wajib untuk ittiba kepada Rasulullah. Nanti untuk ittiba saya akan jelaskan lagi lebih panjang. Yang ketujuh, yang ketujuh selawat. Dianjurkan kita untuk mengucapkan selawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya salawat. Wahai orang beriman, adalah kalian salawat kepada beliau. Jadi salawat kepada Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah, diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan selawat ini manfaatnya sangat besar. Kita sekali selawat kepada beliau, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang salat kepada aku satu kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi salawat Allah kepada beliau itu artinya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Inna Allah malaikatu yusalluna nabi. Allah dan malaikatnya salat kepada nabi. Salawat Allah kepada beliau. Artinya Allah memuji beliau di antara malaikatnya. Adapun salawat malaikat dan umatnya memohonkan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan antum bisa lihat tentang di antara manfaat dan juga tempat-tempat salawat di halaman 253 mulai dari halaman 250 dan seterusnya.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 Dibaca ketika khutbah, dibaca ketika kunut, dibaca ketika khutbah Jumat, khutbah raya, istisqa, dan yang lainnya, ketika masuk masjid, keluar masjid yang lainnya, banyak disebutkan oleh Imam Nuqayyim. Ada 40 tempat. Keutamanya pun banyak sekali. Tapi ingat, selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Selawat ini harus sesuai dengan sunnah. Dalam Islam tidak ada yang namanya selawat badar tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan selawat badar. Nabi nggak pernah mengajarkan selawat nariyah, Salawat Al-Fatih, salawat munjiat, salawat segala macam banyak dibuat oleh oleh manusia yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya. Salawat yang ringkas yang kita baca yaitu wassalatu wassalamu Rasulullah atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad SAW atau salawat yang kita baca dalam salat salat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Ini ada berapa macam salawat yang antum bisa lihat dalam kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan yang paling lengkap membahas tentang masalah ini yaitu Al-Imam Ibn Al Qayyim dalam kitabnya Jala'ul Afham Fis Salati Wassalami Salami ala khairil anam. Dan selawat ini setiap waktu kita ucapkan. Kapan saja. Selawat yang sesuai dengan sunnah. Kapan waktu kita ucapkan. Terutama yang dianjurkan pada malam Jumat dan hari Jumat. Dikerjakan masing-masing, tidak dalam berjamaah. Bapak untuk malam Jumat dan hari Jumat Nabi bersabda, "Akhiru as-salata alayya yawmal Jum'ah wa lailatal Jum'ah Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan. diasarkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Jadi ini salawat kepada Rasulullah dianjurkan tapi yang sesuai dengan sunnah. Termasuk juga kita dalam majlis seperti ini, setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, antum ucapkan Assalatu wassalamu ala Rasulullah atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab majlis yang tidak dibacakan selawat maka selesainya seperti bangkai keledai. Kajifati himar kata Rasulullah. Jadi majelis yang tidak dibacakan salawat kepada Nabi SAW maka selesainya seperti bangkai keledai. Dan tidak ada manfaatnya majelis itu. Selanjutnya yang kedelapan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah atau hak-hak beliau. Yang kedelapan kita menghormati istri-istri beliau dan para sahabatnya. Jadi kalau kita menghormati Nabi Muhammad SAW maka kita juga menghormati istri-istri beliau. Tidak boleh kita cela. Tidak boleh kita hinakan. Begitu juga kita menghormati para sahabat. Jangan seperti orang-orang Syiah, Rafidah, seperti orang-orang Khawarij dan yang lainnya yang mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa مثل uhudin zahaban ma balagha muddadihim wala nasifah rawahul bukhari wa muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi bersabda jangan kalian mencaci maki para sahabatku kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas belum mencapai derajat sahabat meskipun mereka infak sebesar dua tapak tangan berupa makanan. Jadi sahabat infak berupa makanan satu tapak tangan atau dua tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Ini belum mencapai nilai derajatnya sahabat. Jadi sahabat infak dengan makanan sebesar tapak tangan atau dua tapak tangan kita infak ratusan ton emas ratusan ton emas itu belum mencapai atau ribuan ton emas belum mencapai derajatnya sahabat menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat berdirinya sesaat mereka bersama Nabi kata seorang sahabat lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun Enggak tidak boleh kita mencela nggak boleh mencaci maki sahabat tidak boleh hukumnya haram dan termasuk dosa besar kita wajib menghormati istri-istri Nabi, ummahatul mukminin dan juga wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Orang yang mencaci maki sahabat maka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah wal malaikati wan nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, apa manfaatnya orang mencaci maki sahabat? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan semakin rusak hatinya, semakin keras hatinya orang yang mencela sahabat, mencela istri Nabi. Karena apa? Ini perbuatan dosa besar. Dan dosa punya pengaruh kepada hati. Semakin jauh, semakin sesat, semakin sesat orang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Makanya kita lihat orang-orang Syiah itu tambah lama tambah jauh dan tambah hitam tambah jelek. Karena apa? Mencaci maki sahabat. Karena apa? Dosa punya pengaruh. Pengaruh pada apa? Kepada hati, kepada akal, kepada wajah, kepada badan, kepada keluarga, kepada seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa. Jadi nggak ada manfaatnya. Kewajiban kita apa? Kita nggak termasuk sahabat muhajirin. Kita tidak termasuk sahabat ansor dan kita tidak ikut dalam perselisihan yang ada di antara mereka.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 dengan radhiyallahu anhum wa radu'an kemudian selanjutnya yang kesembilan kita wajib menempatkan beliau kita wajib menempatkan beliau, tidak boleh kita gulu. Dilarang kita gulu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu wa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fid din." Antum lihat halaman 256 dan seterusnya. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu berlebih-lebihan dalam agama karena sungguhnya sikap bulu berlebih-lebihan telah binasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dari sahabat Ibnu Abbas. nggak boleh bulu, berlebih-lebihan tidak boleh. Tidak boleh kita memuji, menyanjung Nabi berlebih-lebihan, tidak boleh. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." fa innama ana abduhu faqulu Abdullah wa rasuluh rawahul Bukhari jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam aku adalah hambanya katakanlah hamba Allah dan utusannya hadis sahih Bukhari Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah dan Darimi dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab jadi ya, kita tidak boleh memuji menyanjung Nabi. Jadi kita wajib menempatkan Nabi pada tempatnya. Beliau sebagai hamba Allah dan tusannya. Sebagai hamba, Nabi nggak boleh disembah. Sebagai Rasul, Nabi wajib ditaati. Makanya disebutkan abduhu wa rasuluh. Abduhu untuk menghilangkan sikap ifrat dan gulu. Nggak boleh berlebihan. lebihan Rasuluh itu menghilangkan sikap tafrid menyia Kita wajib menghormati Rasulullah dan mentaati beliau. Kemudian yang ke-10 kita wajib membela sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Jadi kita wajib membela sunnah Nabi kita belajar tentang sunnah Nabi, kita mengamalkan, kita mendawakan, Kemudian tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah. Yang mengatakan tidak boleh berbuat bid'ah yang pertama kali siapa? Rasulullah. Yang melarang berbuat bid'ah itu Rasulullah. Nabi bersabda setelah Nabi menyebutkan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di sayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Nabi bersabda barang siapa yang hidup Sesudah wafatku akan melihat persisian yang banyak. Maka dia akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru lebih dah, setiap bidalah sesat. Yang mengatakan setiap yang baru lebih dah Rasulullah dan setiap bid'ah sesat Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan Nabi hadis ini sahih. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawaraddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak kami contohkan maka tertolak. Amalan itu tertolak tidak diterima oleh Rasulullah, eh, tidak diterima oleh Allah SWT. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka umat Islam tidak boleh berbuat beda, Tidak boleh. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa setiap beda itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang berkata dan bersabda adalah Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah setiap bid'ah sesat dan setiap kesalahan yang neraka. Jadi umat Islam wajib menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan. Yang orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-Iqtisam yang dikatakan bid'ah itu al bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu yang dikatakan bid'ah itu yaitu suatu cara dalam agama yang diada-adakan yang tujuan pelaksanaannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah dia melakukan Bid'ah itu tujuannya untuk berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Nabi nggak contohkan. Seperti apa bid'ah yang lakukan kaum muslimin sekarang ini? Seperti maulid Nabi. Mengadakan perayaan maulid Nabi. Nabi nggak contohkan. Nabi tidak contohkan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti Rasulullah. Yang Nabi contohkan kita kerjakan, yang Nabi tidak contohkan jangan kita kerjakan. Karena agama Islam sudah sempurna. Sempurna. Dan Nabi nggak pernah seumur hidupnya melakukan maulid. Sahabat tidak pernah melakukan maulid. Para tabiin nggak pernah melakukan maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Imam yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan maulid. Tidak pernah. Kalau seandainya itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendapatkan ganjaran, Nabi sudah lakukan. Kalau satu mendekatkan diri kepada Allah, Nabi sudah lakukan. Tapi Nabi tidak lakukan. Sebagaimana kata para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Makanya kita nggak boleh nggak lakukan apa yang tidak lakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Maka dikatakan oleh seorang sahabat, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah jangan kalian lakukan. Karena agama sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini. Tidak boleh. Sempurna agama ini. Anda perhatikan penjelasan Al-Hafidh Mukathir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 3 Kata beliau setelah membacakan ayat, setelah membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kata beliau, kata Al-Habib Katsir, "Hadhi akbaru ni'amillahi ta'ala 'ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala Allah ta'ala lahum dinahum." فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل الله لهم الدين ثمت عليهم النعمة ولهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم أي فرضوا أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه Kata Nabi Nukasir, ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas umat ini di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak membutuhkan kepada agama yang lain. Mereka tidak membutuhkan kepada nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Perhatikan, tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, tidak boleh. Syariat agama ini apa yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang beliau kabarkan semuanya benar dan jujur. Tidak ada kedustaan. Dan tidak ada penyalahan janji. Allah berfirman, telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Allah sempurnakan bagi mereka nikmat. Karena itu Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Hendaklah kalian redo. Agama ini untuk kalian. Sesungguhnya agama inilah agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah mengutus dengannya seutama-utama Rasul yang mulia. Dan Allah telah turunkan dengannya semulia-mulia kitabnya itu Al-Quran. Ini tentang sempurna agama Islam. Maka kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita kita harus meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna. Kita wajib melaksanakan sunnahnya, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendawakan sunnah, dan melarang umat ini dari perbuatan bid'ah. Bid'ah ini bahayanya sangat besar, karena bid'ah ini menentang Allah dan Rasulnya. Perbuatan bid'ah adalah tambahan yang baru dalam agama. Perbuatan bid'ah telah membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal dan menumpahkan darah. Dan bid'ah ini juga yang akan membawa kepada orangnya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah SWT. Nabi bersabda, Inna Allaha hajabat taubat an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Sahih Jami al Sahih. Allah menutup pintu taubat dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Dan orang yang berbuat bid'ah dia akan susah dan akan mendapatkan azab di kuburnya. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain dari perbuatan bid'ah. Karena itu kita mengkaji tentang ini dasar ini wajib kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita melaksanakan sunnahnya menjauhkan perbuatan beda. kemudian ikhwanifiddin azakumullah yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai penutup dari kajian ini bahwa agama Islam ini ini dibangun di atas dua perhatikan antum catat bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Dinul Islam mabniun ala aslain. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, Allah na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah SWT. Prinsip yang pertama dari agama ini Allah na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah illallah. Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, Allah na'budu illa bima syara'a fi kitabih atau fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam la bil bid'ah wala bil ahwa. Prinsip yang kedua, Allah na'budu illa bima syara'a fi kitabi Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. atau fi sunnati rasulihi atau dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam La bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini perhatikan bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama apa? Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Sebagai konsekuensi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya dalam Al-Qur'an dan apa yang disyariatkan dalam sunnah Rasulnya Muhammad SAW, Tidak boleh kita berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratal Mustaqim Kemudian juga dinukil oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang kedua sebagai konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prinsip yang pertama ini, ikhwan fillah, azakumullah. Bahwa kita tidak boleh beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. beribadah kepada Allah, jangan kalian berbuat syirik. Ayat yang lain, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. wa bil walidayni ihsana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, Nabi saw Alaihi Wasallam disuruh untuk mengajak ahlul kitab, ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah dalam suatu apa juga. Tidak boleh. Ini konsekuensi asyhadu an la ilallah. Kemudian yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh. Kewajiban kita untuk ittiba Sebab bid'ah itu yang dilakukan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang berlawan agama kami, maka tertolak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Dalam surah Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Dalam kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selain Allah sebagai wali. Sedikit kalian ingat. Dan juga ayat dalam surah surah Ali Imran ayat 31 tentang wajibnya kita ittiba. Dan kemudian juga kita konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita wajib ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan kita wajib untuk ittiba. Ini dua syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana penafsiran Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2 surah Al-Mulk surah 67 ayat 2 alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak, yang paling baik amalnya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasuhu wa aswabu. Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas. Yaitu dia mengerjakan semata-mata karena Allah. Kemudian yang paling baik amalnya yaitu yang paling benar. Yang paling benar maka namuafiqan li sunnati Rasulillah yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang wajibnya kita memahami tentang syahadat ini asyhadu allah ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan untuk pembatal-pembatal syahadat tentunya butuh waktu karena pembahasan ini satu pembahasan yang panjang jadi saya tidak sempat membawakan tentang masalah ini karena panjang pembahasannya tentang pembatal-pembatal syahadat. Jadi sampai di sini dulu kajian kita mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tidak semuanya bisa saya jawab. Yang bisa saya jawab, saya jawab yang tidak wallahu alam bisawab. Tadi disebutkan bahwa pintu surga itu ada delapan. Bukan yang diketahui itu adalah tujuh. Yang bersabda bahwa pintu surga delapan Rasulullah. Jadi jangan ditolak dengan perkataan orang banyak. Nabi mengatakan, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesudah dia wudu, maka Allah akan buka abwabul jannati samaniyah Jelas nasnya, riwayat Muslim. Allah akan bukakan padanya Futihat lahu abwabul jannati samaniyah Allah akan bukakan pintu surga yang delapan. Di Indonesia ini kenapa ukhuwah Islamia ini terbengkalai? Di sini sebutkan carut marut karena gara-gara perbedaan pendapat. Padahal mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat dan yang lainnya haji. Ya sebab yang paling pokok mereka tidak memahami Islam dengan benar. Kewajiban kita untuk memahami Islam dengan benar, yaitu kewajiban kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, pemahaman salafus salaf wajib. Jadi kita harus mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar. benar. Kita wajib mengembalikan umat ini kepada agama yang benar, agama yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Allah akan memberikan jaminan izzah, kemuliaan apabila umat ini mengikuti jejak para sahabat. Jadi terjadinya perpecahan karena umat tidak kembali. Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan, tapi Nabi Nabi memberikan solusi yaitu berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Jadi setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselisihan, Nabi memberikan jalan keluar. Solusi yang terbaik yaitu berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salaf. Mana kalau seorang datang kepada orang pintar yang dia mengatakan bahwa dia haji atau kiai. Ya selama dia dukun tidak boleh meskipun dikatakan kiai. Di Indonesia ini paling gampang. Ya apa saja dikatakan kiai. Ya dukun dibilang kiai, kerbo dibilang kiai, atau yang lain dibilang kiai. Ya tetap nggak boleh datang kita orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dia menyatakan dirinya mengetahui yang gaib tidak boleh. Sebab orang mengatakan dirinya mengetahui yang gaib, dia kafirkan oleh para ulama. Bagaimana kita memahami kalimat syahadat yang baik? Ya ini yang kita bahas ini. Allah mustahil. Nah ini yang kita baca dari kitab ini yang saya tulis untuk memahami tentang mana syahadat yang benar. Jadi bukan sekedar pengucapan la ilaha yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi mereka masih tetap berbuat syirik. Kalau mereka mengucapkan kalimat syahadat, la ilallah, Muhammad Rasulullah, mereka haruslah melaksanakan konsekuensinya. Tidak boleh mereka beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Dan yang lainnya. Jika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dikatakan haram darah dan hartanya, bagaimana dengan yang tidak mengucapkan kalimat tersebut? Ya orang yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ya orang-orang kafir, mereka halal darahnya dan hartanya. Tapi ingat, kalau mereka ini memerangi kaum muslimin kafir harbi, kalau mereka kafir muahad, mereka kafir zimmi, mereka kafir mustaman, tidak boleh kita memerangi mereka. Jadi ingat yang diperangi yang halal darah dan hartanya yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Sebab yang tidak memerangi nggak boleh kita perangi. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahana. Dan kita disuruh berbuat adil. Bahkan Nabi mengancam bagi orang yang membunuh kafir muahad, dia tidak akan mencium aroma sorga. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan? Ini kalau untuk doa, antum baca buku saya, doa dan wirid. Di situ saya sebutkan tentang syarat-syarat dikabulkannya doa dan apa saja yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Di antaranya kita makan barang yang haram. Barang yang haram juga menghalangi tercegahnya seseorang dikabulkan doanya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Itu nanti bisa untuk lihat dalam buku doa dan wirid. Tapi ingat, seandainya pun kita belum dikabulkan doa kita, terus kita berdoa. Dan jangan kita putus asa. Dan jangan suudzon kepada Allah. Karena doa kita tetap mendapatkan ganjaran. Apabila kita ikhlas sesuai dengan sunnah, tetap mendapatkan ganjaran. Kita akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka dan Allah akan simpan dari doa kita itu di sorga nantinya. Jadi kalau belum dikabulkan kita sabar. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah apakah dia akan dimasukkan ke surga meskipun dia pernah berbuat beda? Sabda Nabi menyebutkan seperti itu. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang yang akhir perkataan Allah dia akan masuk surga. Tapi harus diingat, seandainya dia berbuat dosa besar, maksiat, kita tergantung kepada Allah SWT. Kalau Allah kehendaki Allah akan siksa dia Kemudian setelah itu dimasukkan ke sorga. Kalau Allah kehendaki Allah karena dikatakan dakhal jannah masuk sorga ada adanya dukul yang langsung masuk sorga ada dukul yang tidak langsung dengan dimasukkan ke neraka. Begitu penjelasan para ulama. Jadi masuk sorga itu ada dua. Ada yang langsung dia masuk sorga, ada yang dia dicuci dengan sebab perbuatan dosanya di neraka kemudian dimasukkan ke sorga. Kalau orang kafir mengucapkan syahadat, apakah diampun dosanya? Ya berarti dia Islam. Kalau orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bukan kafir lagi Islam. Kalau dia mengatakan saya mengucapkan dua kalimat syahadat saya masuk Islam seperti sebagaimana Amr bin As tokoh Quraisy ketika Amr bin As akan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam Amr mau menjabat tangan Nabi ketika akan menjabat ditarik oleh Amr. Kata Nabi apa? Malak ya Amr. Kenapa engkau tarik tanganmu? Ya Rasulullah aku akan memberikan syarat. Syarat aku akan berikan. Syaratnya apa ya Amr? Syaratnya diampunkan semua dosaku. Syaratnya diampunkan semua dosa. Karena ketika dia masih kafir, orang kafir, semua dilakukan. Dia makan riba, dia berzina, makan bangkai, minum khamr, segala macam dilakukan ketika kafir. Saya ingin diampunkan semua dosa saya. Apa kata Nabi? Ya Amar ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj yahdimu ma kana qablahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, Ya Amr, akan kau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya? Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dan haji menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammad rasulullah akan dihapuskan dosanya. Dan ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Orang kafir yang masuk Islam, dosanya semua dihapuskan, kebaikannya tetap. Kebaikannya akan dilipat gandakan kalau dia baik Islamnya. Ini adilnya Islam dan indahnya Islam. Bagaimana penjelasan tentang di mana Allah? Ya Allah di atas langit dan arash. Kita wajib menetapkan dan ayatnya banyak sekali. Dan termasuk ayat yang paling banyak yang menjelaskan sifat Allah dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang paling banyak menjelaskan tentang sifat ulu. Bahwa Allah berada di atas langit, di atas paling banyak. Tapi tetap saja yang paling banyak menentang tentang ini manusia. Mengatakan Allah di mana-mana, Allah berada di hati, dan yang lainnya. Allah tidak di atas alam, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di bawah. Tidak. Di mana? Kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasul tetapkan. Wajib. Dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Itu kewajiban kita. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samial basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan Ar-Rahman Allah asistawa. Allah istiwa di atas arsy. Dan, dan Nabi bertanya kepada budak menyuruh Muawiyah bin Hakam As-Sulami bertanya kepada budaknya, "Ain Allah di mana Allah?" Di sama, di langit. Jadi wajib kita tetapkan Allah di atas langit. Kalau orang mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat, betul Allah tidak butuh tempat. Tapi yang menetapkan Allah di atas langit, yang menetapkan Allah di atas siapa? Allah. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Kita wajib menetapkan. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan dan kita menafikan apa yang Nabi nafikan. Ini akhlak seorang muslim terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan akidah al-sunnah wa jamaah. Jadi Allah berada di atas seluruh langit. Berada di atas arsy. Apakah benar tindakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini karena mereka menyekutukan Allah. Dan mereka yang pertama kali memulai untuk menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah seorang mujaddid pada abad ke-12 Hijriah beliau mendawakan dakwah ahlu sunnah, mendawakan dakwah salaf, menghidupkan sunnah Nabi, mengajak umat untuk tauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi orang-orang penyembah kubur, orang-orang ahlul bidah, orang-orang kafir tidak senang kepada beliau, sehingga mereka menyerang. Kalau mereka menyerang, dibalas oleh Syekh Muhammad SAW untuk menyerang mereka. Dan penyerangan ini dibenarkan menurut syariat. Karena mereka telah melakukan perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam. Mereka sudah sampaikan hujah, diterangkan hujahnya, tapi mereka tidak mau terima. Diperangi. Dan ini dilakukan juga oleh Rasulullah ketika memerangi Banu Hanifah. Banu Hanifah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah diperangi oleh Rasulullah Begitu juga ketika Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, mereka mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada contoh dari salaf. Nabi memerangi Banu Hanifah. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Padahal mereka mengucapkan la ilallah karena zakat merupakan hak la ilallah. Mereka tidak baik diperangi lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memerangi Khawarij. Khawarij mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya dia ada kelompok itu, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhnya kaum Ad. Nah, mereka mengucapkan syahadat dan mereka rajin ibadah. Tapi karena mereka melanggar ketentuan dari syariat ini. Begitu juga Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat mengingkari karena tidak boleh dibakar, dibunuh, jangan dibakar. Jadi Ali berijtihad untuk membakar mereka, padahal mereka mengucapkan kalimat ya Allah. Karena apa? Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang Nasrani dia sakit, kemudian keluarganya menjenguk dan mendawakan, kemudian mengucapkan syahadat, apakah dia masuk surga? Di dalam hadis Nabi, kita ambil contoh saja. Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi. Yahudi kafir sama dengan Nasrani tadi yang mencontohkan. Kemudian orang ini disuruh Nabi masuk Islam. Jadi Nabi menjenguk tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, bukan menghibur, bukan menghibur, orang kafir. Tujuannya Nabi menjenguk untuk dakwah. Kemudian Nabi menyuruh masuk Islam. Dia melihat kepada bapaknya. Melihat bapaknya boleh apa tidak masuk Islam? Kata bapaknya, Ate Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Kemudian si anak ini mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat ini, selamat dari api neraka dimasukkan ke surga. Di dalam kitab Safina disebutkan bahwa mana la ilallah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Apakah benar? Benar. Kalimat ini benar. Sebenarnya sudah nggak perlu lagi fil wujud. Sudah jelas selama ma'budu hakilah Allah. Karena yang kita bahas fil wujud bukan fil adam. Yang kita bahas yang ada di muka bumi dan di langit. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Sekarang dukun-dukun ini banyak tersebar di mana-mana, termasuk juga ditayangkan di televisi, kemudian juga disiarkan di radio dan yang lainnya. Nah, bagaimana tentang mengkafirkan ini? ya tetap kita menyampaikan hujah dan ini kewajibannya para ulama untuk menjelaskan arti kewajiban para ulama untuk menjelaskan kita dalam masalah kafir mengkafirkan ini hukum syar'i dan haknya adalah hak Allah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama jadi nggak gampang kita untuk mengkafirkan setelah ikhmatul hujjah maka dia dikafirkan kalau tukang-tukang sihir yang sudah jelas sihir Jelas sihir bahwa perbuatannya sihir dikafirkan oleh para ulama. Meskipun ada yang mengatakan lihat dulu sihirnya itu. Kalau dia minta bantuan jin dan yang lain dikafirkan, kalau tidak tidak dikafirkan. Ini dua pendapat ulama tentang masalah ini. Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa sihir itu kafir. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu ziarah ke kuburan keramat, wali, habib? Ya tanyakan kepada dia bahwa yang seperti ini manfaat atau tidak. Bagaimana? Diajak dia berpikir bagaimana? Kuburan itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak bapaknya dan kaumnya untuk berpikir bagaimana kamu menyembah patung. Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa melakukan bahaya. Kenapa kamu sembah? Diajak berpikir. Kemudian Antum juga bawakan kaset-kaset atau buku-buku yang bermanfaat supaya dia mau berubah. Atau antum ajak ke kajian-kajian salaf supaya dia mau berubah. Dan antum doakan, jangan lupa doakan supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Mana yang akan ditegakkan dari kiamat? Tentang yang ditegakkan dari kiamat, yang pertanyaan pertama yaitu tentang la ilaha illallah. Kemudian tentang sholat. Menurut nas hadis yaitu tentang sholat. Tapi tetap tentang masalah Allah akan ditanya oleh Allah. Bagaimana kalian menyembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim. Mengapa kita dilarang minta tawasul kepada Nabi SAW? Bukankah ada hadis ucapan salawat kepadaku di mana saja kalian berada karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Betul, nasnya sahih. Nabi menyuruh kita untuk salawat. Wasallu haitsuma kuntum fa inna salatakum tabluguni. Salawat kalian di mana sekarang berada karena salawat kalian akan sampai kepada aku. Tapi dari sini tidak ada keterangan untuk tawasul. Kita ambil contoh yang jelas di zaman sahabat ketika mereka mengalami kemarau yang panjang, kesulitan, tidak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi, tidak. ada, tidak ada. Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar tidak tidak tawasul dengan kuburan Nabi tidak. Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib dulu pada zaman Nabi ketika Nabi masih hidup kami mohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan kepada Allah agar turunkan hujan. Nabi mohon dan turun hujan. Dan Nabi sekarang sudah wafat. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, radhiyallahu anhu majma'in, sahabat yang berdoa, kemudian turun hujan. Jadi nggak dibenarkan tawasul dengan orang yang yang sudah meninggal tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dan belum sampai kalimat syahadat kepada dia? Ya kembali kepada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula dan kami tidak akan mengajar satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul dan mereka nanti akan diuji nanti pada hari kiamat. Bagaimana kita untuk bisa istiqomah dengan kalimat syahadat kita dan jauh dari perbuatan syirik? Yang pertama, kita mempelajari talabul ilmi. Yang membaca buku ini, Syarah Rukun Islam ini dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang masalah syahadat sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian yang kedua, antum meyakini Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya pada Allah. Kemudian yang ketiga kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dengan ikhlas karena Allah SWT dan tiba Rasulullah. Yang keempat kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu terus berdoa dan kita bergaul kepada orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah dan mohon kepada Allah agar kita istiqomah minta kepada Allah agar kita istiqomah di atas di atas kalimat ini dan kalau kita tetap istiqomah Allah akan kuatkan kita sebab Allah berjanji akan menguatkan jadi orang yang beriman yusabbitullahu ladina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunia wa fil akhir. Allah akan kokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dengan la Allah ini di dunia dan di akhirat nanti. Saya pernah berbuat syirik karena saya belum tahu dan sekarang saya sudah sadar. Apakah dosa saya diampuni? Jadi antum minta ampun kepada Allah. Terus mohon ampun kepada Allah dan Allah akan mengampuni. Semua orang yang berbuat dosa besar apa saja, kalau dia minta ampun sebelum rohnya berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat diampuni dosanya. Allah mengampuni semua dosa. Adapun ayat Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, itu berkaitan nanti pada hari kiamat. Kalau seorang syirik, berbuat syirik sampai dia meninggal dan dia tidak bertobat, maka Allah tidak akan ampuni nanti di hari kiamat. Adapun dosa yang lain masih mungkin Allah akan ampunkan. Kalau kita berdoa di kuburan tujuannya untuk mendoakan si mayit, apakah termasuk syirik? Tidak. Maksudnya ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, tujuan kita ziarah kubur yang pertama kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, kita memohonkan ampun kepada mereka. Ampun kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Yang ketiga, tujuan kita agar kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Itu aja. Ziarah kubur tujuannya yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua, kita mendoakan mereka, Allah maghfir lahum warhamu wa'fu anhum. Yang ketiga, tujuannya supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat dan melembutkan hati. Tidak boleh kita minta, tidak boleh ziarah kubur tujuannya untuk baca Quran di sana tidak boleh. Tidak boleh, tidak ada menghatamkan Quran di kuburan tidak ada. Tidak ada ibadah ibadah-ibadah yang lain di kuburan, di pemakaman tidak ada. Apalagi sampai meminta, ini perbuatan syirkun akbar. Kalau tujuannya ziarah seperti yang tadi saya sebutkan boleh. Mengucapkan salam, kemudian mendoakan orang yang mati, kemudian mengingat diri kita untuk akhirat, mengingatkan diri kita kepada akhirat. Apakah termasuk syirik kalau berobat kepada kiai-kiai atau habib dengan minta doa mereka dengan air putih dan yang lainnya? Perhatikan, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kita diperintahkan untuk berobat. Nabi bersabda, "Likulli da'in dawa'un." Fatadawau wala tatadawau biharamin. Setiap penyakit ada obatnya dan berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Bagaimana kita mendawai orang tua yang tidak sholat? Karena dia mempunyai keyakinan wahdatul wujud. Jelaskan bahwa orang Islam itu wajib sholat. Jelaskan kepada dia bahwa yang pertama dihisab dari kiamat masalah sholat. Dan masalah sholat bukan masalah yang besar, bukan masalah kecil orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa zina lebih besar dari dosa minum khamar lebih besar daripada dosa mencuri lebih besar dari dosa yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dan juga oleh Imam Ibn Qayyim jadi dosa meninggalkan sholat dosa besar maka jelaskan kepada dia bahkan sebagian ulama mengatakan kafir dijelaskan kepada dia ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Sebab dalam dakwah itu pertama Bashir mungkin kabar gembira. Orang Islam akan diberikan sorga, orang yang sholat akan dijamin sorga dan yang lainnya. Kemudian nazir ancaman. Jelaskan ancaman bagi orang yang tidak tidak sholat. Bab Nabi keras sekali dalam masalah ini. Orang yang tidak sholat itu hukumannya para ulama menjelaskan dibunuh. Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan dihukum takzir, dipecut sampai dia mau sholat. Jadi nggak ada ulama menganggap ringan masalah sholat ini. Ya antum jelaskan hukumannya itu. Dan juga antum doakan agar orang tua antum sadar. Bab keyakinan yang dia yakini juga termasuk keyakinan kufur. Keyakinan kufur. ruqyah termasuk syirik. Kalau ruqyah yang benar dasarnya Quran, dasarnya hadis Nabi, doa tidak syirik. Boleh. Yang syirik itu kalau dia baca mantra-mantra yang nggak bisa dipahami. Itu termasuk syirik. Tapi kalau ruqyah dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan doa yang datang Nabi tidak termasuk syirik. Kalau dia ruqyah juga kemudian minta kepada orang yang sudah mati, ini termasuk syirik. Apakah zikir la ilallah yang dibaca setiap habis sholat fardu 100 kali ada keutamannya? Sesudah sholat fardu tidak ada baca la ilallah 100 kali. Yang ada baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100 itu akan diampunkan dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan kata Nabi. Yang ada kita baca di waktu pagi 100 kali la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa hamdu qadir yang termasuk zikir pagi. Dan di waktu petang juga kita baca 100 kali yang termasuk zikir petang. Pagi dari mulai ter, terbit fajar setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Petang dari mulai ibadah asal sampai terbenam matahari. Bagaimana dengan orang-orang awam yang mereka mengikuti kiai mereka dalam berbuat syirik yang mereka tidak tahu? Ya, orang yang seperti ini makfu jahil, uzur bijahal yang dia harus memohon ampun kepada Allah perbuatannya. Karena dia ikut-ikutan tidak tahu. Yang berat ini bagi tokoh-tokohnya. Ya kiai, ustaz, dai, habib yang dia mengajak orang berbuat syirik yang sudah sampai hujah kepada dia, sudah jelas tidak boleh berbuat syirik sudah ditegakkan hujah dan dia masih berbuat syirik, maka ini bisa membatalkan keluar dari Islam. Dan ini yang menjelaskan seperti ini adalah para ulama. Apakah syirik kecil dapat menghapuskan amal kebaikan? Iya, amal yang dilakukan itu akan hapus. Amal yang dilakukannya itu akan hapus. Dia sholat dan dia melakukan perbuatan riak dalam sholatnya. Ya sholat itu hapus pahalanya. Sholat itu saja. Kalau syirik akbar, bedanya syirik akbar. Kalau syirik akbar, syirik besar menghapuskan semua, menghapuskan semua amal. Syirik akbar menghapuskan semua amal. Tapi kalau syirik kecil menghapuskan amal itu saja. Bolehkah kita belajar di pesantren yang di situ diajarkan isim dan jimat? Ya nggak boleh. Kita belajar di pesantren yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu. Nggak boleh kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan syirik, bid'ah tidak boleh kita belajar kepada mereka. Bagaimana kita mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia? Ya talkin dengan lain Allah. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah." Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan lain Allah. Ajarkan orang yang mau mati. Yang dibaca oleh Allah saja, tidak yang lain. Ajarkan itu saja. Ada orang yang mengatakan bahwa mayit dalam kubur akan mendengar suara sandal yang mengantarnya. Berarti ini boleh berdoa kepada penghuni kubur. Ini syubhat yang sesat dan menyesatkan. Syubhat ini sesat dan menyesatkan. Betul, ada disebutkan bahwa mayit mendengar terompah. Sebatas itu saja yang mengantarkan. Tidak ada riwayat yang lain lagi ketika ada orang ziarah dia tahu. Ketika ada orang yang datang dia tahu. Tidak ada. Itu hanya sebatas ketika dia mengatakan ziarah kubur. Eh, ketika mengatakan mengantarkan mayat ke kubur kemudian ditinggalkan. Itu aja. Dalam riwayat yang ada cuma itu. Sebatas itu dalam masalah yang gaib kita meyakini. Gak boleh lebih daripada itu. Adapun kemudian mengatakan bahwa mereka mendengar orang yang berdoa. Antum tanyakan kepada mereka ini, berdoa kepada Allah itu lebih baik kepada apa berdoa kepada orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak memiliki apa-apa. Seandainya dia masih hidup, dia tidak punya apa-apa. Yang memiliki di langit, bumi dan semuanya Allah. Kenapa minta kepada orang yang lemah? Dha'ufat talib wal matlub. Minta kepada Allah. Jadi ini perbuatan apa? Syirik. Bahwa Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi dan dia syirik. Dan dia tidak akan mendengar orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah itu nggak akan mendengar. Dan Allah mengatakan, walau sami'u mastajabu Walau sami'u, seandainya mereka mendengar mastajabu Mereka tidak akan menjawab doa kamu. Wa yaumal qiyamati yakfurna bisyirkukum wa yunabbi'uka mithlu khabir. Ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau sami'u, seandainya mereka mendengar, mastajabulakum. Tidak bisa menjawab doa kalian. Dan di hari kiamat, dia akan kufur kepada kalian, mengingkari kalian. Dan Allah yang mengabarkan demikian. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur dan saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Karena yang hadir ribuan dan pertanyaan yang masuk ratusan, nggak mungkin dijawab semuanya. Ya, jadi saya mohon maaf dan cukup kajian kita sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap di atas sunnah Nabi dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah.